الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله عزكم الله rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah dengan ini kita kumpul di tempat yang mulia Baitullah dalam rangka kita mengkaji ayat-ayat Allah mengkaji sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bawakan tema lima kewajiban kita terhadap Al-Quranul Karim. Sebenarnya saya bawa tulisan tapi subhanallah, qadarullah dengan takdir Allah ketinggalan. Ya padahal sudah saya copy. Yaitu lima kewajiban saya samarikan, saya kisarkan, ringkaskan. Biasa kajian kalau saya kajian itu supaya membantu antum yang tidak membawa catatan. Minim antum dibalik ringkasan itu bisa antum tulis. Ya. Jadi biasanya saya memberikan suatu ringkasan untuk kajian. Biasanya begitu saya kalau di Jakarta demikian. Tapi subhanallah ketinggalan. Karena cepat-cepat kemarin ketinggalan. Jadi ilmu ini seharusnya memang wajib dicatat. Kalau enggak hilang. Siapapun dia, ilmu tidak dicatat hilang. Kok apalagi kita? Kok ustadz kita? Masyayikh, para imam yang besar-besar. Dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hamil, rahimahullah anhum ajmain semua mencatat. Bahkan mereka tidur dengan membawa catatannya. Kamarnya itu dipenuhi dengan catatan-catatan. Kalau sekarang enak antum pegang pakai kertas HVS. Ya kan? Pakai kertas HVS. Kalau dulu boro-boro ada kertas HVS. Para imam menulis mencatat itu di tulang belulang, di kulit binatang yang telah disamak dan di pelepah pelepah korma itu catatan mereka. Kita alhamdulillah sudah modern sekarang kita. Ya, sudah enak. Tapi kadangkala kita kurang memperhatikan. Sebab ilmu kalau tidak dicatat hilang. Dikira antum ustaz itu tidak nyatat, nyatat. Dia punya catatan pribadi. Sebelum menyampaikan pasti dia punya muzakarahnya, punya catatan pribadi. Kalau enggak hilang. Itu menjadi sunatullah. Bahkan Rasulullah SAW menyuruh kepada Abu Syah seorang sahabat namanya Abu Syah. Uktub li Abi Syah. Tuliskan tolong untuk Abu Syah. Karena apa? Abu Syah nggak pandai nulis. Pingin dia untuk mencatat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah SAW memerintahkan sahabatnya untuk membantu Abu Syah untuk mencatat. Uktub li Abi Syah. Ya, maknanya demikian. Bahkan dalam pepatah Arab dikatakan al-ilmu said. Al-ilmu said. Wal kitabah qaiduhu sayyid suyudaka bil hibal wasiqah. Yang namanya yaitu ilmu itu bagaikan binatang yang diburu, binatang buruan. Sedangkan yaitu perangkapnya adalah mencatat. Perangkapnya adalah mencatat. Tangkaplah tangkaplah buruanmu itu dengan tali yang kuat. Yaitu dengan apa? Mencatat itu. Maka daripada ikhwan azakumullah, yuk kita mulai. Kita kajian bersama, singkat ini mudah waktunya cukup, lima kewajiban kita terhadap Al-Quran. Saya mempunyai suatu kata yang patut kita renungkan. Biasanya kita terdengar tak saya tak kenal maka tak sayang, gitu kan? Betul. Kan yang biasa kita dengar tak kenal maka tak sayang, tidak. Kalau untuk Quran tak kenal maka tak dekat Quran ke kita. Iya tak kenal Quran, gimana kita mau dekat kepada Al-Quran? Sesuatu yang kita nggak kenal, sesuatu yang kita tidak mengenali, pasti nggak dekat kepada kita. Coba kita, kita punya pertemanan, ya, kita pertemanan ini kepada kita. Kalau kita semakin akrab, semakin kita ini kenal, semakin apa? Dekat kita, ya kan? Kita pertemanan aja demikian. Demikian juga Al-Quran. Al-Quran juga demikian. Kita tak kenal maka tak dekat kepada Al-Quran. Kalau kita tidak mendekatkan diri kita, kita tidak mengenal Al-Quran, mustahil kita bisa mengenal itu Al-Quranul Karim. Maka dari itu ikhwan azakumullah. Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an sebagai pedoman. Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an yaitu sebagai syifa. Allah turunkan Al-Qur'an sebagai rahmat. Maka Allah katakan, "Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun mirabbikum. Hei manusia, telah datang kepada kamu kalian mau'izah. Apa itu mau'izah? Al-Qur'anul Karim. Ya, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun mirabbikum. Wa shifa lima fis sudur. Wa hudan lil mu'minin, kata Allah dalam surat Yunus. Hei manusia telah datang kepada kalian mau'idhah, nasihat. Ibnu Abbas menafsirkan mau'idhah ini Al-Qur'anul Karim. Hei manusia, kata Allah, telah datang kepada kalian Al-Qur'an. Apa itu? Syifa lima fisudur. Sebagai penyembuh apa yang ada di hati kita. Itu Al-Qur'an. Sebagai Al-Qur'an ini yang dapat mendekatkan kita kepada Allah yang menghilangkan rasa gelisah, yang meninggal yang menghilangkan rasa gunda gulana, yang meninggalkan hal-hal yang bersifat kita meresahkan dalam hidup kita. Syifa, menyembuhkan jiwa kita, menyembuhkan yaitu jiwa kita dari kegersangan hidup. Itu Al-Qur'an. Sehingga siapa yang mendekatkan Al-Qur'an akan merasakan yaitu hati ini menjadi lega, hati ini menjadi yaitu tenteram. Sifat lima fisudur wahudan dan sebagai petunjuk. Al-Qur'an sebagai hudan dan rahmat. Sebagai rahmat siapa yang mempercayai, yang mengimani Al-Qur'an, yaitu pasti dia akan dijadikan Al-Qur'an ini Allah akan jadikan Al-Qur'an untuk dia sebagai syifa. Supaya hati ini tidak gelisah, hati ini tenang. Ya. Banyak orang-orang yang gelisah hidup karena dia jauh dari Al-Qur'an. Tapi siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai pedomannya? Insya Allah. Allah katakan, Allah janji itu. Telah datang kepada kalian ma'idah itu Al-Quran. Untuk apa? Syifa lima fis sudur. Untuk menjadikan hati kita ini tenang. Lantas sebagai petunjuk. Agar kita berjalan di atas siratul mustaqim. Dan merahmati. Al-Quran merahmati hidup kita sebagai rahmat. Tapi Allah katakan. Lil mu'minin. Bagi orang yang percaya. Bagi orang yang beriman. Maknanya Para sahabat menerangkan, para mufassir menerangkan. Bagi orang yang tidak percaya Al-Quran. Bagi orang yang tidak mengimani Al-Quran, mustahil. Quran bagi orang yang tidak mengimani Al-Quran dengan sebaik-baiknya ini orang Islam. Kita bicara orang Islam. Kita nggak bicara orang di luar Muslim. Tidak. Mustahil. Orang di luar Muslim akan mempercayai mengimani Al-Quran mustahil. Kita bicara kaum Muslimin. Orang Islam yang tidak yang tidak mengimani Al-Quran dengan sebaik-baiknya, mustahil Al-Quran bisa menjadikan sifat untuk dirinya. Mustahil Al-Quran bisa menjadikan hudan untuk dirinya. Dan mustahil Al-Quran akan menjadikan rahmat untuk dirinya. Makanya Allah katakan, Ya ayuhannas nas qad ja'atkum ma'idhatun Allah katakan demikian. Untuk apa? Sifat lima fisudur, wahudan, warahmah, lil mu'minin. Bagi orang yang yakin. Bagi orang yang percaya, bagi orang yang telah mengimaninya dengan sebaik-baiknya, pasti akan mempunyai dampak positif. Ya. Maka sebab itu ikhwan azakumullah. Kewajiban kita yang pertama terhadap Al-Quran apa? Mengimaninya. Nah ini tadi. Apa? Mengimaninya. Wah, kewajiban kita terhadap Al-Quran adalah mengimaninya. Ya. Antum perhatikan. Al-Quran ini diturunkan ya selama kurang lebih yaitu 23 tahun. Ya, saya bawa saya ringkas dari berbagai tafsir Al-Qur'an dan ulumul Qur'an. Al-Qur'an turun selama 23 tahun, 13 tahun di Mekah. 10 tahun di Madinah. Tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Itu Al-Qur'an. Berapa? Tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Itu Al-Quran turun. Selama dari awal Rasulullah umur awal merah turun Al-Quran 40 tahun Rasulullah. Awal kenabian sampai wafat di tahun 10 Hijriah. Total 23 tahun. Para ulama mengatakan 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Kapan itu turun? 17 Ramadan. Kalau dilihat yaitu tahun ya kenabian Rasulullah SAW 40 tahun. Tepatnya kalau masahinya 610 masahi. 610 masahi. Itu awal marrah apa? Al-Qur'an turun. Ya, 17 Ramadan. Ya. Ini apa pendapat dari para ulama Berakhir Al-Quran turun yaitu ketika hajul wada. Ketika hajul wada. Terakhir turun. Yaitu di Zulhijjah. Tahun 10 Hijriah. Zulhijjah 10 Hijriah. Kapan? 632 Masehi. Jadi awal kali turun berapa? Kalau Masehinya 610. 610. Dan berakhir terakhir turun yaitu berapa bulan Rasulullah akan wafat yaitu 632 Masehi. Tahun 10 Zulhijjah. Tahun 10 Zulhijjah di bulan tahun 10 Hijriah. Tahun 10 Hijriah bulan Zulhijjah. Ini Al-Qur'an turun. Maka sebab itu ikhwan azakumullah. Tadi dikatakan yaitu 13 tahun di Mekah 10 tahun di Madinah. Berapa surat? 86 surat di Mekah, turun Makkiyah. Dan 28 surat di Madinah. Menjadi dinamakan Mada, Madaniyah. 26 surat turun di Mekah. 28 turun di mana? Di Madinah. Jumlahnya 114. Maka saya, yang tadi saya katakan, tak kenal maka tak dekat. Gimana kita tahu Quran? Kalau kita enggak sendiri enggak ngerti. Apa yang surat-surat yang diturunkan di Makiyah kita enggak ngerti. Apa surat-surat yang diturunkan di Madinah kita enggak ngerti. Dan ciri-ciri apa Quran yang diturunkan di, Mek di Mekah ada ada cirinya. Dan ciri-ciri apa Al-Quran yang diturunkan di Madinah punya ciri-ciri. Biasanya ya ayuhalladzina amanu. Ya ayuhalladzina amanu. Dimulai biasanya kalau ayat yang berbunyi. Di situ ada ayat ya ayuhalladzina amanu. Itu ayat yang diturunkan di mana? Di Madinah. Ya. Tapi kalau ayat yang mengatakan ya ayuhan nas, wahai manusia, wahai manusia yahunas itu ciri-ciri diturunkan di mana? Di Mekah. Ya. Dan berbicara tentang ibadah, berbicara tentang puasa, salat, itu diturunkan di mana? Di Madinah. Tapi berbicara tentang tauhid, agar menyembah Allah, ubudullah, wala tusyriku wala tusyriku Itu di mana? Di Mekah. Itu ciri-cirinya. Ya. Maka daripada itu, ayahwan azakumullah. Kita sebagai muslim harus tahu Al-Qur'an ini. Ya, ciri-ciri Al-Qur'an. Orang yang membaca Al-Qur'an faham, mentadaburinya, mengamalkannya, mendakwahkannya, itu adalah orang-orang yang telah faham tentang Al-Qur'an. Bagaimana cara turunnya? Berapa jumlah suratnya? Apa itu yang dimaksud dengan madaniyah, makiyah? Kita harus paham tentang masalah itu. Nah, maka daripada itu kalau Al-Quran dikatakan berisi tentang apa? Nah, berisi tentang apa nih Al-Quran? Yang pertama Al-Quran tentang yaitu tentang kabar-kabar ilahiyat. Tentang akidah. Itu yang pertama tentang mengabarkan tentang keesaan Allah. Yang pertama Al-Qur'an isinya, tentang mengabarkan keesaan Allah. Tentang mengabarkan yaitu Allah Maha Kuasa. Mengabarkan tentang Allah menciptakan makhluknya, menciptakan jagat raya ini. Ya. tentang masalah akidah. Agar manusia mengabdi kepada Allah, agar manusia membesarkan Allah, agar manusia mensucikan Allah. Itu yang pertama. Al-Qur'an isinya demikian. Ya, banyak sekali ayat-ayat tentang masalah itu. Yang kedua, masalah ibadah. Isi Al-Quran. Menerangkan tentang masalah ibadah. Ya, Apa itu? Sholat secara garis besar. Puasa ada di situ. Tentang perintah puasa. Perintah zakat. Perintah haji. Ya. Tentang masalah yaitu ibadah. Misalnya tentang masalah bagaimana bab nazar. Bab wasiat itu hal-hal yang demikian. Itu Al-Quran isinya. Yang masalah ibadah. Karena Al-Quran ini bersifat global. Bersifat mujmal. Tafsirnya apa? Sunnah. Yang menafsirkannya. Kalau antum buka 30 juz Quran. Perintah tentang sholat detil. Sehingga waktu-waktunya secara eksplisit. buhur asar, ya maghrib, isya, subuh di Quran secara jelas nggak ada. Mana ada di Quran so, secara jelas ada di sholat lima waktu secara eksplisit, secara tegas nggak ada di Quran. Ada di mana? Di sunnah. Ya. Kita sholat maghrib tiga rakaat tadi. Ada di Quran? Nggak ada. Sholat subuh dua rakaat di Quran ada? Nggak ada. Ada di sunnah. Makanya Quran ini butuh oleh apa? Penafsiran apa? Sunnah. Ketika Imam Syafi'i menafsirkan ayat Al-Quran dalam surat Al-Hijr, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafibun. Sesungguhnya kami turunkan az-zikra dan kamilah yang menjaganya. Imam Syafi'i rahimahullah menafsirkan az-zikra, sesungguhnya kami turunkan az-zikra itu adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dua. Kalau Allah mengatakan inna nahnu nazzalnal Qur'an wa inna lahu lahafizun selesai sudah. Berarti Al-Qur'an saja. Tapi Allah tidak. Allah katakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami turunkan az-zikra. Imam Syafi'i mengatakan Al-Qur'an an sunnah Allah akan menjaga Al-Qur'an. Begitu pula Allah menjaga as-sunnah. Ikhwan azakumullah. Ini Al-Quran lewat siapa? Lewat sahabat. Ini Al-Quran ada di tangan kita. Lewat sahabat. Iya. Dari yaitu dari Jibril, dari Allah, kalamullah ini Quran kalamullah. Quran kalamullah. Dari Allah sanatnya, rangkaiannya Allah Jibril Rasulullah SAW. Dari Rasulullah kemana? Ke sahabat. Kalau tidak ada generasi sahabat, mustahil akan sampai Quran di tangan kita. Jadi Quran ini ada di tangan kita lewat dari generasi per generasi terus terwarisi. Iya, makanya Allah katakan ya Allah Allah katakan yaitu summa aurasnal kitab. Kami wariskan Alkitab. Kami wariskan apa? Alkitab Kemudian kami pilih dari hamba-hamba kami. Sumastafainahu min ibadina. Kata Allah. Kami wariskan Al-Quran dan kami pilih dari hamba-hamba kami yang akan mendapati Al-Quran ini. Kata Allah. Ada yang dalam arti dia walimun li nafsih. Yang apa, menggolimi diri sendiri. Ada yang muktasib di tengah-tengah. Ada sabiqun bil khairat. Ada orang yang bersegera dalam kebaikan. Biizni, biiznillah dengan izin Allah. Ya. Jadi Allah katakan Allah wariskan Al-Quran ini kepada hamba dan kami pilih dari hambanya. Dari hamba-hamba itu ada yang membolimi diri sendiri yaitu tetap berbuat maksiat meskipun dia tahu Al-Quran. Orang yang berjalan di tengah, para ulama mengatakan orang yang membolimi sendiri adalah orang yang tahu Al-Quran tapi berbuat maksiat. Tetap. Ya, tetap berbuat maksiat. Ini semua dari kaum muslimin. Dan orang yang muktasid. Muktasid apa yang di tengah-tengah? Yaitu orang antara kebaikannya dengan keburukannya sama. Kadangkala hari ini berbuat baik. Nanti besok berbuat maksiat. Itu muktasid di tengah-tengah. Lah yang idealnya adalah sabiqun bil khairat. Yang bersegera dalam hal kebaikan. Selalu dia berbuat kebajikan. Bahkan dia melaksanakan sunnah-sunnah. Meninggalkan bahkan yang makruh dia tinggalkan. Dengan izin Allah. Semua dengan izin Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mewariskan Al-Qur'an ini dari hamba-hambanya. Makanya Al-Qur'an ini datang. Al-Qur'an ini datang di tangan kita ini lewat dari generasi per generasi. Dari Allah ke Jibril, dari Jibril ke Rasulullah, dari Rasulullah ke sahabat, dari sahabat ke tabi'in, dari tabi'in tabi'in tabi'in terus sampai ke tangan kita. Inilah Al-Qur'an ada di tangan kita. Maka daripada itu Allah jaga. Allah jaga, antum tahu. Para ulama mengatakan Allah pakai kata-kata lil jami nahnu. Allah tidak katakan sesungguhnya aku menjaga al zikra Tapi Allah katakan apa? Nahnu. Inna nahnu nazzalna dzikra. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan al dan kami pula yang menjaganya. Maknanya Allah berikut para malaikatnya. Dan bahkan ulama mengatakan Ibnu Abbas mengatakan yang menjaga bukan hanya Allah. Kalau Allah sih jelas sebagai Allah yang menurut yang menurunkan Al-Qur'an, Allah yang maha kuasa. Allah akan menjaga kalamnya. Begitu pula malaikat yang menjaganya. Tapi ternyata orang mukmin pun juga menjaga, yaitu kaum yaitu dari bangsa bangsa manusia, bangsa manusia yang mukmin. Jadi yang menjaga adalah Allah, Al-Qur'an. Yang menjaga adalah malaikat. Yang menjaga dari yang menjaga adalah kaum mukminin. Jadi mustahil Al-Qur'an ini bisa diselewengkan. Mustahil Al-Qur'an ini akan bisa dirubah. Dirubah saat ini. Bahkan dipublik, dipublikasikan langsung ketahuan. Antum tahu di Android. Di aplikasi Android berapa kali ada aplikasi-aplikasi yang salah? Pernah tahu nggak? Pernah pernah menjambat, pernah dengar nggak? Pernah pernah lihat aplikasi Android Quran. Kan banyak sekali di, Quran itu. Uh, di apa? Di uh, Play Store. Ya. Ada ada Al-Qur'an saat itu diluncurkan yang ya pokoknya kita katakan itu sengaja. Masa kata ayat tertukar langsung ketika diluncurkan di publik di umum di Play Store, langsung menit itu juga ketahuan. Kenapa? Qurannya ada di sudur, ada di zahid, di hafalan kaum mukminin, jutaan kaum mukminin yang hafal Al-Quran. Jadi yang menjaga ini adalah Allah, yang menjaga Al-Quran adalah malaikat, yang menjaga adalah orang mukmin. Subhanallah. Maka katanya, maka Allah menurunkan dengan kata-kata apa? Nah, Nahnu, kamu Berarti kan bukan hanya Allah. Subhanallah. Baik. Ya, jadi Quran yang pertama adalah tentang ketauhidan. Kedua tentang ibadah. Yang ketiga Quran berisi tentang muamalah. Apa itu muamalah? Iya. Masalah yaitu bab waris. Masalah bab nikah. Masalah bab antar hubungan manusia, muamalah. Itu bab muamalah di situ. Bahkan muamalah ini terdiri dari perdata, masalah jual beli, malah masalah sewa menyewa, sewa, masalah hutang. Ada di Al-Qur'an. Ya. Jadi yang pertama tadi masalah Al-Qur'an itu isinya bab tauhid. Ya, tentang Allah, kebesaran Allah, kesucian Allah, agar manusia beribadah kepada Allah, mensucikan Allah. Kedua tentang masalah ibadah Ya tadi masalah sholat, masalah zakat, masalah puasa dan seterusnya. Yang ketiga masalah bab muamalah. Apa muamalah? Masalah nikah, masalah cerai. Di Quran ada surat namanya surat apa? Surat cerai. Apa itu surat cerai? Bahasa Arabnya di Quran. Surat at Di Quran ada surat cerai. Jadi bab muamalah. Subhanallah, Islam Islam mengatur secara sempurna. Di Quran ada bab nikah, diatur pula ada bab cerai. Bagaimana orang yang nikah ini? Ya, orang yang nikah ini diatur. Orang nikah tidak bisa selamanya bersatu. Allah tahu itu. Makanya dibuka bab apa? Bab perpisahan disebut dengan apa? Cerai itu. Ya, karena manusia bukan batu. Kalau batu ditaruh ya diam saja terus. Tapi kalau manusia berubah-ubah. Makanya Allah berikan yaitu perceraian halal. Hadis yang mengatakan bahwa yang paling Allah benci halal, tetapi yang Allah benci halal, tetapi yang Allah benci itu adalah cerai, ya kan? Abghadu inda abghadu indallahi al halal abghadu indallahi at-talaq. Bahwa yang halal yang paling dibenci Allah itu adalah talak. Hadis ini dhaif. Hadisnya apa? Lemah. Lewat Abu Dawud hadisnya lemah. Bahwa perceraian itu halal tetapi apa? Dibenci oleh Allah itu apa? Perceraian hadis itu lemah. Diterangkan oleh Albani di dalam kitabnya di dalam silsilah dhaifah. Ya, bahkan kadang-kala ada seorang ini apa? Mungkin di Pekalongan enggak, enggak ada itu. Oknumnya itu yang biasa dipanggil khutbah. Ya satu ustadz yang dipanggil ustadz gitu. Dikasih tahu, hei, eh, bahwa hadis ini bukan hadis. Ini hadis palsu. Dibawa aja di dalam khutbah nikah. Di Jakarta nih saya cerita, bukan di sini. Yang sudah diustadkan di masyarakat. Si orang itu. Suka apa? Suka bawa khutbah nikah. Selalu membawa hadis palsu lagi. Kalau dhaif masih mending. Ini palsu apa? Tazawwaju. Wala tutalliqu. Fa inna at-talaqa yahtazu al-'arsh. Tazawwaju wala tutalliqu. Saling nikahlah kalian, jangan kalian saling saling bercerai. Sesungguhnya perceraian itu akan mengguncang apa? Arsh. Itu hadis palsu. Itu hadis palsu. Suka dengar nggak di sini kadang-kadang ada khutbah nikah si si penghotip ini membawakan hadis ini. Suka ada nggak? Hah? Ada di Pekalongan. Itu hadis palsu sana kan. kewajiban kita. Ada ya di sini ya. Yang suka ngasih khutbah nikah tapi membawakan hadis itu berarti orang itu nggak paham, nggak mendalam dia nggak mau belajar tentang itu. Kalau orang yang paham, nggak mungkin dia akan membawakan hadis itu. Nggak mungkin. Gimana tidak? Arus Allah akan terguncang. Allah sendiri menurunkan di Al-Quran surat cerai. Allah menurunkan surat cerai, surat apalah. Kok bisa perceraian mengguncang arus? Makanya hadis itu apa? Hadis Mau hadis palsu. Itu demikian. Ya. Maka daripada itu, ilmulah yang kita bisa apa? Ilmu yang kita bisa me menjadikan kita ini faham itu karena ilmu. Ya. Orang bicara apapun takarannya ilmu syar'i. Semakin kita belajar banyak, semakin kita faham tentang masalah ilmu Al-Quran, ilmu hadis, dan seterusnya. Kembali lagi tadi, isi Al-Quran, Tauhid. Kedua, tentang ibadah. Ketiga, babul muamalah, ya. Muamalah tadi pidana, perdata. Perdata tadi hutang, waris, ya. Masalah pidana. Apa pidana? Bab muamalah, kisos. Di Quran ini. Babul had. Seperti pencuri dipotong tangan, seperti rajam. Itu bab pidana. Di Quran diterangkan masalah hal tersebut. Ya. Ya, bab muamalah. Para ulama membagi demikian. Atau bab ekonomi. Bab tentang masalah iktisad, masalah bab ekonomi. Ya, bagaimana jual beli. Di situ diterangkan tentang haramnya riba. Tentang haramnya riba, orang yang suka yaitu mengambil hutang dari bank ya, ataupun dia mengutangkan rentenir dan sebagainya. Allah jelaskan masalah riba. Itu masalah ekonomi. Masalah itu dalam bab muamalah di Al-Qur'an. Ya. Lantas Allah jelaskan dalam bab muamalah pengangkatan pemimpin. Nah, Allah jelaskan pengangkatan pemimpin di situ. Jangan engkau ambil pemimpin-pemimpin yang apa? Yang menjadikan agamamu sebagai permainan. Di situ dijelaskan. Jangan kamu mengambil pemimpin di luar kaum mukminin. Dijelaskan di situ dalam Al-Qur'an. Bab muamalah. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, Al-Qur'an menceritakan hal-hal gaib Al-Quran menceritakan bab tentang masalah kabar-kabar apa? Gaib. Ya. Karena yang berhak untuk mengatakan hal gaib itu hanya Allah dan Rasulnya. Siapapun manusia tidak berhak. Ya, selain Rasulnya tidak berhak untuk mengatakan tentang masalah gaib. Quran banyak mengatakan, menceritakan tentang hal-hal gaib. Antum melihat dalam awal dalam surat Rum. Bagaimana Allah mengatakan ketika saat itu Gulibatil Rum. Bahwa Rum akan apa? Menang. Setelah Rum dikalahkan oleh bangsa apa? Persi. Sekian tahun Rum akan menang kembali. Terbukti. Padahal itu belum terjadi ketika awal surat Rum itu apa? Turun. Ini masalah gaib. Maka Allah Subhanahu wa taala terangkan di antara dalam surat Al-An'am. Al-An'am 59. Allah katakan tidak ada yang tahu yang gaib kecuali hanya Allah. Wa indahu mafatihul Gaib la ya'lamuha illa huwa. Wa ya'lamu ma fil birri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Wa indahu mafatihul ghaib di sisi Allah, di sisinya Allah Subhanahu wa taala kunci-kunci hazanah kegaiban. La ya tidak akan la ya'lamuha illa illahu. Tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Wa indahu mafatihul ghaib. Ya, tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Azza wa Jal. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr dan Allah mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada selembar daun selembar daun dari apa? pohon kecuali Allah mengetahuinya. Subhanallah. Subhanallah. Coba antum lihat tuh pepohonan. Bisa kita hitung tuh daun. Di sini aja sudah di depan kita ini. Berapa ribu tuh daun tapi Allah tahu gerakan jatuh daun baik itu karena diterpa oleh angin atau penlayu itu jadi apa daun itu jatuh karena berbagai sebabnya baik itu di waktu malam maupun di waktu siang Allah tahu wa matasqutu min waraqatin illa ya'lamuha tidak ada satu pun daun yang jatuh kecuali Allah tahu subhanallah jadi Al-Quran mengabarkan tentang kegaiban. Begitu juga Rasul. Orang yaitu Rasul yang diberikan tentang pengetahuan tentang gaib. Jadi kalau ada orang selain ya Al-Quran maupun Sunnah yang sahih, Sunnah sahihah yang menjelaskan tentang kegaiban, orang mengatakan tentang gaib, wajib ditolak tentang masalah gaib. Karena kegaiban itu datang dari siapa? Allah dan Rasulnya. Masalah kegaiban. Enggak ada yang tahu tentang gaib. Jadi kalau ada orang kita percaya terhadap tukang ramal. Lihat di tangan kita. Lihat muka kita dan sebagainya. Kita percaya. Apa kata Rasulullah? 40 hari sholatnya tidak? Tidak diterima. Man ataka wasodakahu lam tukbal sholatuhu arba'ina yaum. Barang siapa yang datang kahin, tukang ramal, dia mempercayainya, tidak tidak diterima sholatnya 40 hari 40 malam. Ini masalah hal ini tersebut. Subhanallah. Jadi kita harus meyakini Al-Quran berisi tentang kabar-kabar gaib. Ya. Lantas Al-Quran berisi yang kelima tentang kisah-kisah. Iya kan? Kisah apa? Kisah Nabi Adam. Berikut anak-anaknya. Habil dan Gobil. Tentang Nabi Allah. Hud tentang Nabi Allah Nuh, Hud, Soleh, ya, Musa. Terus Allah berikan kisah-kisah tentang Ashabul Kahfi. Kisah-kisah tentang orang yang dibatikan 100 tahun. Dan seterusnya. Jadi Al-Quran berisi kisah-kisah. Untuk apa? Kisah-kisah itu. Untuk menjadikan ibrah kita. Allah katakan, Allah ceritakan, kami katakan, wa naqusul qasasoh. Kami ceritakan kosah kisah ini kata Allah untuk apa? Untuk menguatkan hatimu ya Rasulullah. Kata Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya kita tahu bahwa dakwah yang dibawakan Rasulullah ini berkesinambungan. Ada satu mata rantai yang sama dari Nabi Allah Adam sampai Rasulullah. Dan itu mengungkap kebenaran Al-Quranul Karim. Antum tahu? Al-Quran ini mau dilecehkan, mau dicari-cari kesalahannya, cerita-cerita. Orang-orang Nasrani dengan bekal dia bebel, ya, bebel ala mereka, bebel yang sudah dirubah-rubah ala mereka itu, ya. Mereka ingin mencari-cari kisah-kisah Al-Quran. Karena ingat, Injil itu, Bebel itu dibagi dua. Ada perjanjian lama sama perjanjian baru. Di dalam perjanjian lama isinya kisah. Isinya kisah. Kalau antum baca ini Bible, kalau antum cukup ilmu, nggak apa-apa baca. Nggak jadi masalah. Buat perbandingan. Kalau memang kita cukup ilmu. Jangan nanti harus <laughs> kita baca-baca terpengaruh nanti. Itu perjanjian lama, isinya kisah. Nah, mereka mau cari celah-celah untuk me, apa? mencari kekurangan Al-Quran. Sama nggak kisah mereka dengan kisah yang ada di Al-Quran ini? Cerita terutama cerita-cerita Nabi Musa. Karena yang terbanyak kisah dalam Al-Quran apa? Kisah siapa? Nabi siapa? Musa Salam Paling terbanyak. Dan kisah itu bertebaran dari sekian surat. Di surat, hampir di surat-surat, yaitu uh, di surat kebanyakan bahkan para ulama mengatakan, yaitu di surat Madan, Madaniyah. Juga banyak. Daripada surat Makiyahnya. Subhanallah. Allah ceritakan tentang kisah-kisah itu. Untuk apa? Sebagai syahid. Al-Quran ini sebagai saksi kepada umat-umat sebelumnya. Kepada umat-umat yaitu di luar Islam. Bahwa Al-Quran ini betul-betul datang dari Allah Azza wa Jal. Menceritakan tentang nabi-nabi. Di perjanjian lama juga diceritakan. Antum tahu. Versi Nabi Allah Ibrahim yang disembelih kalau menurut kita siapa? Siapa? Ismail kan? Tapi kalau menurut Bebel siapa? Siapa? Ishak. Lihat. Versi mereka Ishak yang di sebelah itu. Kalau kita kan Quran Ismail kan? Tapi kalau Bebel mereka dalam perjanjian lama mereka meyakini bahwa itu bukan Ismail. Ishak kata mereka di dalam kisah-kisah itu. Berarti itu sudah sudah beda dengan Al-Qur'an. Al-Quran mengoreksi kekeliruan dari mereka yang disengaja itu. Karena mereka ada buhut, ada semacam apa? Ada mereka tidak senangan bahwa Ismail yang dipilih itu, mereka nggak suka Ishak katanya mereka yang disembelih itu. Itu menurut Bebel mereka, menurut Injil mereka. Tapi Al-Quran menegaskan bahwa yang disembelih itu adalah Ismail alaihissalam. Ini salah satu contoh. Untuk apa? Fungsi dari kisah ini untuk mengoreksi dari kisah-kisah pada umat-umat sebelum Islam atau pada umat-umat yang sekarang supaya mereka tahu bahwa apa yang ada pada kisah mereka keliru dikoreksi oleh Al-Qur'an subhanallah ini azan gimana mau azan dulu gimana gimana ini azan dulu atau gimana belum Hah? Satu menit lagi. Belum bunyi. Enggak biasanya azan dulu gimana? Azan dulu. Iya. Yang keempat tadi berisi tentang berita-berita gaib. Yang kelima kisah-kisah. Yang keenam yaitu berisi tentang ancaman ancaman Allah dan janji-janji Allah. Al-Quran berisi tentang ancaman-ancaman Allah. Siapa yang membangkang Allah, siapa yang mendurgai Allah, siapa yang berbuat kekufuran, kesyirikan, wail. Itu ancaman Allah. Dan Allah membuat janji. Dan Allah tidak akan inallah la yukhriful mi'ad. Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Siapa yang taat pada Allah, siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah menjanjikan surganya. Jadi Al-Quran berisi apa? Ancaman dan janji janji Allah Azza wa Jal. Selanjutnya, yang berapa berarti? Yang ketujuh, Allah menjelaskan Al-Quran yaitu jalan-jalan kebahagiaan. Jalan-jalan apa? Kebahagiaan. Siapa yang mendekat kepada Allah, Allah akan berikan jalan kebahagiaan. Siapa yang jauh dari Allah, Allah akan sesatkan. Allah terangkan jalan-jalan kebahagiaan itu. Ya. Seperti misalnya, wa may yuridillah an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa may yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu harraja dhayyiqan harajan ka'anama yus'adu fis sama'. Allah berikan suatu ancaman memberikan suatu ancaman dan janjinya baik itu juga Allah jelaskan jalan-jalan kebahagiaan. Faman an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang dikehendaki Allah Barang siapa yang dikehendaki Allah dia men, dia diberikan hidayah, Allah katakan apa? Yashrah sadrahu lil Islam. Allah akan apa? Berikan apa? Dadanya lapang dalam memahami Islam. Ini janji Allah. Ini jalan kebahagiaan. Wa may yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan kata Allah. Barang siapa yang Allah kehendaki sesat karena ulah dia Allah jadikan dadanya sempit, sesak. Dan kehidupannya dia sempit, sesak. Kenapa? Dia jauh dari Allah. Jadi Allah terangkan jalan kebahagiaan ini adalah ketika dia dekat kepada Allah, Allah akan berikan hidayah. Dan Allah akan berikan paham tentang Islam. Subhanallah. Jadi Allah terangkan tentang tadi ancamannya Al-Quran. Allah berikan tentang apa? Pengetahuan tentang apa? Isi Al-Quran tentang apa? ya janji-janji Allah dan Allah berikan Al-Qur'an yaitu berisi tentang jalan-jalan kebahagiaan. ya. Bagaimana jalan kebahagiaan untuk meraih sukses dunia dan nanti lebih-lebih sukses akhirat. Itu Al-Qur'an. Yang terakhir IC Al-Qur'an adalah tentang masalah akhlak. Budi pekerti, khusnul khuluq. Banyak sekali Al-Quran menjelaskan tentang bagaimana budi pekerti kita. Di antaranya apa? Misalnya terhadap siapa? Terhadap anak yatim. Akhlak kita terhadap anak yatim. Berapa ayat itu? Lantas akhlak kita terhadap siapa? Birul walidain. Wa qadha rabbuka kami tetapkah kami telah putuskan robmu. telah diputuskan oleh robmu agar kalian tidak bersyirik, tidak syirik kepada Allah dan tidak apa? mendurhakai mendurhakai kedua orang tua. Tentang akhlak. Iya. Terus bagaimana? Yaitu Al-Qur'an tentang akhlak ya. Kepada anak yatim, kepada orang tua, ya, kepada orang-orang yang lemah, kepada orang-orang fakir miskin, kepada orang-orang fukara, bagaimana sikap kita ada di Al-Quran. Iya. Bagaimana terhadap yaitu agar kita berakhlak menjadi akhlak karimah yang bertutur baik ada juga di Al-Quran. Supaya kita tidak mengumpat, tidak apa, tidak mencaci maki. Di Al-Quran ada masalah akhlak itu dijelaskan oleh sunnah secara tegas bahwa tidak akan masuk surga orang yang senantiasa hidupnya mengumpat yang mencaci maki ya kepada seseorang pada seseorang itu kaum muslimin sesama kaum muslimin itu masalah akhlak itu Al-Qur'an maka daripada itu ikhwan azakumullah saya katakan tak kenal maka tak apa tak dekat betul enggak kalau oh, yang selama ini kan kita tak kenal maka tak sayang kan. Ini pada itu kan kalau orang mau cinta-cintaan itu Pak, apa hewan. <laughs> Ya kan? Mau apa? <laughs> Mau cinta-cintaan tak kenal maka tak sayang. Kalau ini enggak, Quran tak kenal maka tak dekat. Gimana kita enggak kenal Quran mau deket tuh gimana coba logikanya? Kita enggak ngerti isu Quran. Quran apa isinya? Enggak ngerti kita sebagai kaum muslimin. Ya pokoknya Quran. Quran itu apa? Ya pokoknya Quran. Pokoknya Quran yang dari atas semua yang diturunkan oleh Allah. Sudah ngertinya cuma itu aja. Tapi apa isinya? Nggak ngerti. Padahal Allah katakan bahwa Al-Quran ini diturunkan untuk mengatur kita. Untuk mengatur sejelas-jelasnya kehidupan. Tanzilul kitab. ya Diturunkan Alkitab min Rabbil Alamin. Dari siapa? Rob yang maha Robnya seluruh alam. Untuk mengatur kita. Siapa yang menjauhi Al-Quran, dia akan tersesat. Siapa yang mendekat Al-Quran, dia akan mendapatkan petunjuk. Itu sudah menjadi suatu ketetapan Allah. Menjadi sunat Allah. Maka kaum muslimin, untuk kita supaya kita dekat terhadap Al-Quran, kenalilah Al-Quran. Dekatilah diri kita kepada Al-Quran. Coba kita paham tentang al tentang apa itu isi Al-Quran yang tadi. Ya isinya bagian-bagian-bagian tersebut. Ini baru yang pertama. Apa? Iman kepada Al-Quran. Dari dari lima ya, ini baru iman ini. Belum yang kedua apa? Eh, iman kepada eh, mengimani Al-Quran ini yang pertama, yang pertama sub dari ini adalah yaitu kita yakin bahwa Al-Quran itu tidak ada illah, tidak ada cacat sedikit pun. Itu yang pertama. Dari sub yang pertama, dari mengimani itu, sub dari sub dari yang pertama yang yang pertama itu adalah meyakini bahwa Al-Qur'an tidak ada apa? illah. Apa ilah Cacat. Tidak ada cacat. Al-Qur'an tidak mungkin ada cacatnya. Karena Allah mengatakan la ya'tihil batil min baini yadihi walamin min khalfihi. Tanzil min hakimin hamid kata Allah azza wajalla bahwa Al-Qur'an ini la ya'tihil batil Al-Qur'an mustahil akan terkena kebatilan maksudnya tidak akan hal bisa yang merusak Al-Qur'an karena Al-Qur'an ini apa datang dari apa datang dari apa min baini yadayhi wala min khalfi bahwa Al-Qur'an ini ya dia dari Allah dan tidak akan terkena kebatilan baik di waktu min bain yadaihi pada waktu sekarang maupun min khalfih yaitu waktu yang akan datang. Ini makna min baini yadaihi para ulama mengatakan waktu sekarang kebatilan mustahil akan terkena Al-Qur'an. Baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang dan Al-Qur'an ini turun dari yang hakim wa hamid, yang maha bijak dan yang maha terpuji Al-Qur'an ini. Ya. Jadi meyakini yang pertama adalah meyakini Al-Qur'an tidak ada apa? cacat tidak ada ilah. Ya. Dan yang kedua meyakini bahwa manusia, dan jin tidak dapat menandingi Al-Quran. Bahwa Al-Quran bisa tidak dapat ditandingi oleh siapapun. Harus yakin itu. Ya, Al-Quran tidak dapat apa? Ditandingi. Allah mengatakan, Kul la'inijtama'atil insu wal jin ala an ya'tu bimithli hadal Quran la ya'tun bimithli bimithlihi walau kana ba'duhum li zahira. Katakanlah ya Muhammad, seandainya bersekutu, seandainya bersatu, la ini sa'ma'atil insu wal jin. Seandainya bersatu jin, bangsa manusia dan bangsa jin untuk mendatangkan seperti Al-Qur'an ini, la ya'tun bimithlihi. Tidak akan bisa mendatangkan satu ayat pun meskipun bangsa manusia dan jin apa? bersatu Tidak mungkin akan bisa mendatangkan itu. Jadi kita yakin bahwa Al-Quran ini tidak ada yang bisa menandingi Al-Quran ini. Subhanallah. Ya. ya. Jadi itu keimanan. Dan yang ketiga, meyakini bahwa Al-Quran ini akan terjaga. Yang tadi sudah dikatakan oleh saya. Bahwa yang menjaga siapa? Allah. Yang menjaga malaikatnya dan siapa? Orang-orang mukmin. Ini baru satu ini yang mengima, apa, mengimani. Yang kedua, yaitu apa? Bahwa Al-Quran ini, kewajiban kedua Al-Quran adalah membacanya. Jadi yang pertama mengimani, kewajiban yang pertama. Dari lima kewajiban Al-Quran yang pertama apa? Mengimaninya tadi dengan berbagai tadi keimanan. Yang kedua apa? Membacanya. Waktunya gak cukup, masih ada <laughs> empat lagi. Mengimani, ya, mengimani, memahaminya, mengamalkan dan mendakwahkan. Ada empat lagi waktu nggak cukup. Bab ini penting sekali bab ini agar kita tahu tentang Al-Qur'anul Karim. Makanya tadi yang saya katakan mustahil kita akan mengatakan tak kenal maka tak dekat. Nggak mungkin kita akan kenal Al-Qur'an kalau kitanya tidak dekat. Ya, demikian. Eh, wa azakumullah. Kalaupun dilanjut setengah jam pun tidak akan cukup dilanjut setengah jam sudah <laughs> ya, cukup. Karena ada empat lagi, empat fasal lagi. Insya Allah dengan berbagai bahasan. Insya Allah lain kali biadillah. Ada yang mau ditanyakan atau di-share? Ya. Salam Allah. Apa Pak? Tidak apa? Pinjam uang. Pinjam uang pinjam uang ha? pinjam uang untuk umroh Pak yang namanya ibadah haji maupun umroh itu diperuntukkan bagi orang yang mampu bagi orang manis manistata'a ilaihi sabila bagi orang yang mampu menempuh perjalanan Banyaknya kita kaum muslimin memaksa diri. Haji ngutang. Umroh ngutang. Bahkan sekarang diberikan kredit. Ada kredit umroh sekarang. Travel-travel haji umroh sekarang. Mengeluarkan paket. Paket apa? Kredit haji. Mengeluarkan paket kredit umroh. Coba lihat. Ini kan satu hal yang baru sebenarnya. Fenomena baru pada tahun dulu travel-travel umroh tahun 70-an, 80-an, 90-an itu masih Awal-awal 2000 aja tidak semeraut begini. Sekarang Masya Allah. Tidak tahu di Pekalongan sudah ada nih paket kredit umroh sama paket kredit haji. Kita nyicil, kayak kita nyicil mobil, kayak kita nyicil rumah. Sama. Bagaimana kalau begini? Yang namanya haji umroh itu manis tatoa ilaihi sabila. Orang yang mampu menempuh perjalanan, baik itu harta, punya duit. Kalau memang nggak punya rukun satu-satunya rukun Islam yang tidak dipaksa itu adalah ini haji dan umroh ini. Kenapa? Bagi orang yang mampu. Bagi orang yang nggak mampu tidak perlu memaksa diri. Karena ada berbagai amalan-amalan, amalan-amalan yang apa? Yang bisa pengganti hal itu bagi orang-orang yang tidak mampu tersebut. Amalan-amalan ibadah yang lain. Jadi demikian, Pak. Dihindari saja itu. Ya dihindari saja. Ya. nggak ada berkahnya orang utang-utang umroh haji nggak ada berkahnya itu. Ya. Demikian insyaallah alam. Satu lagi, fadol Bapak lagi. Kenapa, Pak? Kenapa, Pak? Yeah, mewujudkan bahagia dunia akhirat sebenarnya simpel Pak. Allah sudah memberikan satu jalan ke kita untuk mewujudkan bahagia. Dunia akhirat itu adalah mendekat kepada Allah. Kita siapa yang mendekat kepada Allah, Allah akan berikan jalannya. Siapapun dia. Allah Allah siapapun yang dekat kepada Allah, Allah akan memberikan jalan petunjuknya. Siapa yang jauh, Allah akan jauh dari, dari rahmatnya. Ya. Allah katakan orang yang jauh dari Allah itu bagikan mayit. Mayit hidup. Awaman kana maitan faahyainahu faja'alna lahu ya faja'alna lahu nuron yamshi bihi finnas kaman masalahu fi dhulumat laisa bi kharijin minha Barak, tidakkah kau perhati siapa mereka yang dalam keadaan disebut sebagai orang yang mayit orang yang tidak mempunyai jalan hidup yang benar tapi karena orang ini diberikan kehidupan oleh Allah, fa'ahyainahu, dia diberikan iman oleh Allah karena dia mendekat kepada Allah. Fa'ahyainahu, kami hidupkannya. hidupkan bukan hidupkan dalam arti hat, arti hidup. Nafas itu bukan, nyawa itu bukan hidup dalam arti hidup iman. Hidup penuh dengan yaitu mendekat kepada Allah, Allah kasih kehidupan yang bahagia. Kemudian apa? Faja'alna lahu nuron. Setelah Allah hidupkan dengan iman karena dia mendekat kepada Allah, Allah jadikan dia nur. Apa itu nur? Ibnu Abbas mengatakan Al-Qur'an. Dia berjalan di tengah masyarakat yamshi bihi finnas. Dia berjalan di tengah masyarakat dengan nur itu. Dia bahagia dia. Dia hidup tenang. Kenapa? Ada nur yang Allah berikan. Sebaliknya, orang yang berjalan di kegelapan, kaman masaluhu fi dhulumat. Seperti orang-orang yang berjalan di kegelapan, laisa bi kharijin minha. Orang-orang yang berjalan di kegelapan, yang tidak yang berjalan karena dia menjauh dari Allah, penuh dengan hati ini apa? Uh, gelisah dan sebagainya, dia tidak punya solusi kehidupan. Dia tidak mempunyai jalan keluarnya. Jadi bagaimana cara menghidupkan kita supaya kita bahagia dunia akhirat? Dekatlah kita kepada Allah. Taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Insya Allah, Allah akan berikan solusi dalam kehidupan kita agar mengenal Islam secara benar insya Allah. Demikian. Baik, Ikhwan, kita tutup. Kita akhiri. Lain kali insya Allah kita sambung. Ada empat poin lagi dari lima. Dari lima kewajiban kita terhadap Al-Quran. Ada empat poin lagi yang belum kita bahas. Insya Allah lain kali. Bismillah. Mari kita baca kafaratul majlis. Ana asyhadu an la ilaha wa atubu warahmatullahi wabarakatuh. luruskan musaf dan barisan demi kesempurnaan salat. Allahu akbar.